Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Sunnah. Karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas poin yang ke 103 Al-Imam Al-Barbahari berkata Wa'lam Annahu La yazalu nasu fi asabatin min ahli al-haqqi was sunnah Ketahuilah Bahwa masih akan selalu ada sekelompok manusia yang tetap konsisten di atas al-haq di atas sunnah yahdihimullahu wa yahdi bihim ghairahum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan mereka menjadi sebab orang lain pun mendapatkan hidayah dari Allah wa yuhyi bihi musunan. mereka ini senantiasa menghidupkan sunnah سنة فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Jadi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah akan senantiasa ada sekelompok manusia yang tetap konsisten di atas kebenaran, di atas sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka kepada ahlul haq dan ahlul haq menjadi sebab orang lain juga mendapatkan hidayah dan sifat ahlul haq adalah mereka selalu menghidupkan sunnah-sunnah. Nah mereka inilah sekelompok orang yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya wa mahtalafa fihi illa alladhina utuhu min baghi ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum Jadi ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang terjadinya perpecahan, perselisihan Allah katakan tidak berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka ilmu kitab setelah datang kepada mereka al-bayyinat keterangan-keterangan yang nyata ya ini orang-orang yang berselisih padahal sudah ada al-kitab sudah ada al-bayyinat maka Allah kecualikan ahlul haq tadi fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznih Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ya Allah berikan petunjuk mereka kepada al-haq yang telah diperselisihkan itu dengan kehendaknya Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah berikan hidayah mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku tetap teguh di atas kebenaran ya menampakkan al-haq la yadhurruhum man khadalahum tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun. Sampai datang perkara Allah yang sampai hari kiamat dan mereka dalam keadaan demikian. Ya. jemaah rahimani wa rahimakumullah di poin 103 ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan kabar gembira bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu akan senantiasa ada orang-orang yang menampakkan kebenaran. Artinya apa? Tidak mungkin yang namanya al-haq akan sirna secara menyeluruh. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin kebenaran itu akan hilang secara menyeluruh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin keberadaan al-haq. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Zikr dan juga Sunnah. Lalu Allah menjamin wa inna lahu lahafizun dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Menjaga az-zikr itu, memeliharanya. Nah, Di mana sisi pendalilannya? Dalam ayat ini ini kan yang dijaga oleh Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa jawaban kita? Kita katakan sumber kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dan juga sunnah demikian pula dengan kebenaran yang dibawa oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah akan dijaga oleh Allah Naam. Ini dalil ya bahwa yang namanya al-haq tidak akan pernah sirna. Dalil yang lain, tadi surat Al-Hijr ayat 9. Dalil yang lain surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna Hai orang-orang yang beriman barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Islam lihat kalau ada yang murtad apa kata Allah Fasaufa ya'tillahu biqaumin Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain. Yang kaum tersebut yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin. Dan bersikap keras ya terhadap orang-orang kafir. Naam. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka akan berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Masya Allah. Ini dalil jelas. Ya, bukan berarti kalau orang-orang yang tadinya muslimin kemudian sebanyak yang murtad terancam kebenaran itu akan hilang. Tidak. Karena Allah katakan kalau ada yang murtad fasaufa ya'tillah fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini sisi pendalilan kita, asyahid. syahid ya. Sisi pendalilan kita bahwa kata Allah Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum ini mencintai Allah Allah pun mencintai mereka lihat sifat-sifat mulia yang ada pada kaum pengganti dari orang-orang yang murtad tadi ya apa tadi sifatnya mereka mencintai Allah Allah mencintai mereka azillatin alal mu'minin lembut terhadap orang-orang yang beriman tawadu ya lemah lembut A'izzatina lil kafirin, tapi di hadapan orang kafir merasa tinggi. Enggak seperti fenomena sekarang. Di hadapan orang kafir dia merendah, nunduk-nunduk. Tetapi di hadapan sesama muslimin dia malah merasa tinggi. Bukan seperti itu. Ya. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah membela al-haq. Bahkan Allah sifati mereka juga la yakhafuna laumata laim. Mereka nggak bakalan takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 54. Dalil yang ketiga, surat Muhammad ayat 38. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man man yabkhal wa yabkhal fa يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه wa antumul fuqara wa in تتولوا yastabdil qauman ghayrakum ini dia sisi pendalannya Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menginfakkan harta dari jalan Allah di antara kalian ada yang bakhil. Eh, maka dia sungguh telah bakhil kepada dirinya sendiri pada Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan kekayaan itu. Sisi pendalilannya mana? Wa in tatawallau, kalau kalian berpaling tidak mentaati perintah Allah ini untuk berinfak, yastabdil qauman ghairakum. Ini juga sisi pendalilannya. Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Ya. Thumma la yakunu amsalakum. Nah, kaum yang mengganti kalian ini mereka tidak lagi seperti kalian yang bakhil, enggak mau berinfak. Nah, ini dalil-dalil ya ikhwah dan tentunya masih banyak lagi bahwa yang namanya al-haq akan senantiasa ada terus menerus nggak akan sirna ya karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan kalau orang-orang itu murtad dari Islam Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang taat beribadah kepada Allah makanya kita nggak boleh mengatakan bahwa melihat kerusakan yang terjadi di zaman ini lalu menggiring seseorang mengatakan wah kita sudah kembali ke masa jahiliyah. Ya. nggak boleh kita katakan sekarang ini zaman kembali kepada zaman jahiliyah. Secara umum mengatakan jahiliyah itu tidak boleh. Karena jahiliyah amah telah terputus dari mulai kapan? sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari berdasarkan hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man man khalafahum wala man khadalahum ila an taquma as-sa'ah wa hum 'ala dhalik Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tetap membela al-haq. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang menghinakannya. Sampai terjadi kiamat, mereka tetap dalam keadaan demikian, senantiasa menampakkan al-haq. Gitu ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Banyak lafadznya ya penjelasan tentang hal ini. Ada juga yang menyebutkan dengan lafadz isabah seperti dari Uqbah bin Amir Al-Juhani dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah akan senantiasa ada ya sahabah ini maknanya sama sekelompok dari umatku yuqatiluna ala amrillah mereka berperang di atas ketentuan Allah di atas perintah Allah tapi ada yang salah di dalam memahami dari kalangan khawarij kata mereka inilah ciri at-taifah al-mansurah kelompok yang selalu dibela oleh Allah al-firqatun najiyah apa itu? Sifatnya mereka adalah berperang. Lihat, karena lafaz ini. Padahal berperang yang diinginkan bukan cuma perang dengan senjata, tapi perang dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan dalil, dengan ilmu. Ini termasuk yuqatiluna ala amrillah qahirina li aduwwihim. Ya, La yadurruhum man khalafahum. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka perkasa di hadapan musuh dan tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka hatta as sa'ah wa hum dan sampai datang hari kiamat mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Ajal." Benar. Thumma yab'atsullahu rihan karihil misk. Kemudian Allah mengutus angin yang seperti angin kesturi, misik, angin yang lembut dan harum. Ya. Naam. Tiupannya itu massuha massul harir. Angin yang tiupannya itu selembut sutra. فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته apa di sini dikatakan Angin itu tidak akan melepaskan satupun jiwa yang dalam hatinya terdapat keimanan sebiji sawi kecuali akan direnggutnya. Lihat, ini juga sisi pendalilan dalam hadis keterangan sampai tadi hatta ta'tiyahumus sa'ah sa'ah wahum ala dhalik Jadi ahlul hak orang yang komitmen di atas kebenaran akan ada terus sampai hari kiamat. Sampai kata Abdullah bin Omar sampai Allah mengirim angin yang berhembus lembut selembut sutra, wangi sewangi minyak kesturi baru mereka meninggal dunia tetap di atas al-haq itu. Kalau mereka orang-orang yang di atas kebenaran itu sudah Allah wafatkan seluruhnya, thumma yabqa syirarun nas. Tersisalah seburuk-buruk manusia. Alaihim taqumus sa'ah. Ya. Atas mereka lah akan terjadinya kiamat. Jadi yang akan mengalami terjadinya kiamat dahsyatnya yang luar biasa itu adalah orang-orang yang rusak. Seburuk-buruk manusia, bukan lagi ahlul hak. Adapun ahlul hak, orang yang komitmen di atas kebenaran sudah diwafatkan oleh Allah dengan cara yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fiikum. Dalam lafaz yang lain dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya dia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina." Nah, ini tambahan lagi, mansurina. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan dari Allah tentunya. La yadhurruhum man khadalahum hatta taqumas saah Orang-orang yang menghinakannya tidak akan membahayakan mereka sampai hari kiamat. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari di poin ini ya didukung banyak dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Apalagi hadis yang tadi dikatakan yang sudah kita bacakan sebagiannya ada banyak faedah. Apa faedah di antaranya? Kata la tazalu ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi yang wajib untuk kita imani dan ini tanda-tanda kenabian ya dan terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebenaran itu tidak akan pernah sirna la tazal al haq akan terus bersinar di setiap zaman dan di setiap generasi. Ini faedah dari kata apa tadi? La tazalu. Kemudian faedah dari kalimat apa? Zahirina 'alal haq. Jadi di umat ini akan ada sekelompok manusia yang senantiasa menampakkan al-haq, membela sunnah, menghidupkan sunnah, mereka selalu berpegang teguh dengan kebenaran di setiap zaman. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ini. Amin. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan terus berjalan dan menebarkan ilmu yang hak walaupun dicemooh dan dicela oleh manusia mereka tidak menjadi lemah karena cemoohan dan cercaan manusia mereka tidak menjadi layu karena ditentang oleh banyak orang karena memang yang mereka cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan keridhaan manusia mereka selalu bersabar ya senantiasa teguh di dalam menerima terpaan badai fitnah mansurin ini juga bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya mereka mendapatkan kekuatan dari Allah baik kekuatan fisik maupun kekuatan hujjah. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah ahlus sunnah itu terus mendapatkan kemenangan melalui hujjah ilmiah sumbernya jelas dari Al-Quran dan Hadis. Selalu menang dengan argumentasi-argumentasi yang dapat menumpas semua kebatilan dan syubhat. Ya, Nah, dan ini kita dapati ahlus sunnah di setiap zaman sampai sekarang dari mulai timbulnya kebid'ahan dengan aneka ragamnya seperti khawarij, mu'tazilah, rafidah dan yang lainnya dari kalangan ahlu bid'ah belum ada seorang pun dari mereka yang berhasil mengalahkan ahlus sunnah dalam hal berhujjah. Ya. Bahkan ahlul ahwa, ahlul bid'ah setiap kali mereka menyalakan api peperangan dengan menebarkan subuhat-subuhat dia tebarkan. Allah Subhanahu wa taala selalu memadamkannya dengan cahaya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibawa oleh ahlul haq tadi. Barakallahu fiikum. Dan memang jemaah azan ya Allah wa iyyakum dakwah ini ya berdiri di atas silsilah mata rantai yang terus ya dari para ulama ulama-ulama yang terpercaya naam ulama mutaakhir yang belakangan mereka mengambil dari ulama mutaqaddim yang dahulu ini bukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disahkan oleh Imam Ahmad dan lainnya kata Nabi saw alaihi wasallam yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasinya ya yanfauna anhu tahrifal ghalid mereka itu meniadakan perubahan orang-orang yang melampaui batas wantihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin kedustaan orang-orang yang berbuat kebatilan dan juga pentakwilan orang-orang yang bodoh dia dalam hadis ini Nabi katakan yahmilu hadal ilma yahmilu ini fi'il apa fi'il mudhari fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang sedang dan yang akan. Ya kan? Ini memberikan faedah apa? Terus menerus dan berkesinambungan ilmu ini seperti itu. Nah, min kulli khalafin yakni min kulli jail dari setiap generasi. Nah, tidak pernah kosong dari orang-orang yang menegakkan hujah untuk Allah. Bahkan ada juga yang memberikan faedah dari kata la tazalu menunjukkan bahwa ahlus sunnah kelompok ini mempunyai sanat yang bersambung hingga ke Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya bersambung baik dalam hal sanad maupun dalam hal pemahaman. Naam. Ini bisa dibuktikan apakah ada keyakinan dari keyakinan Ahlus Sunnah Salafiyun yang berlawanan dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Tidak ada. Tidak akan dia dapati. Justru itulah sifatnya ahlul haq, ahlus sunnah, salafiyun. Ya. Tidak ada keyakinan mereka yang berlawanan dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Keyakinan mereka nggak sampai kepada Nabi. Keyakinan bid'ah mereka mentoknya di mana? Di pimpinan mereka tokoh mereka. Lihat Jahmiyah mentoknya di siapa? Jaham bin Safwan. Lihat Karamiyah mentoknya di mana? Pimpinan mereka Muhammad bin Karam. Kullabiyah mentoknya di mana? Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Zaidiyah, begitu juga Al-Asy'ariyah mentoknya kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itulah ahlul bid'ah, enggak nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlus sunnah nyambung. Naam. Makanya aneh kalau dikatakan salafiyun tidak sampai sanatnya kepada Rasulullah. Tuduhan belaka. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah Fahumul ladzina wasafahumullah ma'a qillati min al-ikhtilaf. Mereka lah kelompok yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya ketika terjadi perpecahan, perselisihan. Ya, Allah kecualikan mereka. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Ya, artinya jamaah rahimakumullah, ahlul haq itu senantiasa orang yang dirahmati oleh Allah, selamat dari perpecahan. Selamat dari perselisihan. Nah, lihat di masa Nabi, kaum muslimin itu adalah umat yang satu. Inna hadhi ummatukum ummat wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kalian adalah umat yang satu dan akulah Rabb kalian, maka beribadahlah kepadaku. Allah katakan kalian adalah umat yang satu. upaya Yahudi dan Nasrani dan juga kaum munafikin memecah belah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun nggak pernah berhasil. Ya. Ketika orang-orang munafik berkata, "Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu." Lihat orang-orang munafik. Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar. Lihat upaya apa ini? Memecah belah. Dibantah langsung oleh Allah, "Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun." Naam, milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu enggak paham. Begitu juga orang Yahudi berusaha memecah belah kaum muslimin berusaha memurtadkan orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya. Wa qala ta'ifatu min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wa waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Lihat upaya Yahudi. Segolongan dari mereka berkata kepada sesamanya pura-pura berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada sahabat Rasul itu. Pura-pura beriman di pagi hari dan ingkari di akhir hari. Jadi pagi hari pura-pura masuk Islam, nanti di sore hari keluarlah kalian dari Islam. Mudah-mudahan dengan cara demikian kaum muslimin kembali kepada kekafiran. Lihat upaya mereka, ya. Tapi makarnya seperti itu nggak pernah berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menggagalkan usaha mereka tersebut. Naam, barakallahu fiikum. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mengetahui bahwa At-Taifah Al-Mansurah al firqatu Najiyah Salafiyun Mereka adalah golongan yang selamat Ya dari kesesatan tapi di zaman ini ya ya mungkin ada benarnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, kadang seseorang membenci sesuatu padahal dia tidak mengetahui apa yang dia benci itu. Dia nggak kenal. Kalau seandainya dia betul-betul kenal salafiyun, eh, manhaj yang hak ini betul kenal mereka bukan benci yang akan mereka berikan tapi cinta. Nah, demikian pula yang terjadi pada dakwah salafiyah ini. al firqatu naji at taif al-mansurah. Banyak orang yang bergunjing tentang salafi padahal dia tidak mengenal bagaimana sebenarnya salafi atau dakwah salaf itu akhirnya tuduhan dan anggap apa muncul tuduhan-tuduhan dan anggapan-anggapan yang jelek. Bahkan sampai ada menuduh bahwa salafi itu adalah aliran sesat. Nasrullah assalam wal afiyah. Ya. Makanya kenali istilah salafi. Ya, apalagi kita berada di tinggal di masyarakat awam seperti ini. Naam, tertanam di sebagian masyarakat tuduhan demikian. Jelaskan kepada mereka. Salaf itu maknanya secara bahasa artinya adalah at-taqaddum yang terdahulu. Artinya setiap orang yang telah mendahuluimu. Ya, dari ayahmu, kakekmu. Naam, kerabatmu. Yang mana mereka ini tentunya lebih dulu dari kamu. Itu makna salaf yang terdahulu, yang awal atau yang pertama. Adapun definisi salaf secara istilah Para ulama menjelaskan ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Kalau makna khusus yang dimaksud salaf adalah tiga generasi utama yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang Allah puji mereka di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surat taubah dan juga dijelaskan surat Ali Imran ayat 110 dan Nabi jelaskan khairun nasi qarni qarni generasiku berarti para sahabat, tsumma alladziina yalunahum kemudian generasi setelah sahabat yaitu tabi'in, tsumma alladziina yalunahum kemudian setelah tabi ini, itu tabi tabi'ut tabi. Ini secara khusus salaf adalah mereka. Dan ada makna salaf secara umum bukan cuma tiga generasi ini, tetapi siapapun yang mengikuti jejak manhaj mereka, jalan cara beragama mereka itu juga disebut salafi. Ya. Jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Jelas ya bahwa agama kita tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalannya tiga generasi tadi. Makanya kalau kita ingin memahami Islam dengan benar, ya harus merujuk kepada pemahaman orang-orang yang ada pada tiga generasi tersebut. Karena semakin dekat suatu generasi dengan sumber kemurnian agama maka semakin dekat jaminan kemurniannya. Nah, karena para sahabat mereka lah yang langsung menimba kebenaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemurnian Islam itu ada pada mereka. Iya. Apa yang mereka pahami, apa yang mereka amalkan dan apa yang mereka dakwakan tentang Islam Makanya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang mencari teladan, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah wafat, yaitu para sahabat ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi, ya, ashabu Muhammad. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhil ummati mereka adalah sebaik-baik umat ini. Abarraha quluban. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia hatinya. Wa a'maqaha ilman, orang yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, orang yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyih. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani, menjadi teman Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah wa naqli dinihi dan juga merekalah orang yang menyampaikan agama ini fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim ikutilah akhlak mereka dan jalan hidup mereka fahum kanu alal hadiyil mustaqim karena sungguh mereka berada pada jalan yang lurus iya jemaah rahimakumullah adapun kenapa dinisbatkan kepada salafi Ya, dalam kaidah bahasa Arab ada isim nisbah. Dinamakan apa kata isim yang ditambah huruf iya, ditasydid dan dikasrah menunjukkan penisbatan, penyandaran kepada suku, negara asal atau satu ajaran. Nah, seperti misal yang sering kita dengar Al-Bukhari. Iya, padahal namanya adalah Muhammad bin Ismail dinisbatkan kepada asal negerinya itu Bukhara. Jadi Al-Bukhari. Nah, itu namanya nisbah. Berarti jemaah rahimakumullah jelas bahwa orang yang beragama dengan mengambil sumber ajarannya dari salafus salih tiga generasi tadi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in maka dengan sendirinya dia adalah seorang salafi nggak perlu daftar ya nggak perlu ada bayat nggak ada iuran anggota salafi naam nggak perlu ada kartu anggota ya dan nggak perlu juga sebenarnya memakai busana khusus busana khas naam kalau yang seperti ini maka anda pun seorang salafi selama anda mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tabiin dan tabiut tabiin. Ya. Adapun asal penamaan salaf ya jelas sekali sabda Nabi kepada putrinya Fatimah radhiyallahu an radhiyallahu anha fa innahu ni'mas salafu ana Kata Nabi, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi jelas penamaan salaf dan penisbatan diri kepada manhaj salafi itu perkara yang mempunyai landasan yang sangat kuat ya dan sudah dikenal bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Adapun di tengah masyarakat kita banyak sekali beredar subuhat ya kalimat-kalimat miring tentang salafi dan jelas ini tidak lepas dari dua kemungkinan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala Ya. Kata beliau, yang pertama disebabkan ketidakpemaham apa ketidakpahaman mereka atau disebabkan adanya etikat yang jelek. Kalau karena tidak paham maka perkaranya mudah. Ya. Seseorang yang tidak paham tapi etikatnya baik, maka kalau dijelaskan padanya kebenaran, dijelaskan al-haq, dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang jelas, dia akan menerima. Nah, dia akan terima insya Allah. Itu kalau etikatnya baik. Adapun kemungkinan yang kedua, kalau sudah fanatik kepada kelompok tertentu, golongan tertentu dan taklid, ya, ini lebih banyak dari golongan ahlul ahwa, orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, mereka memandang bahwa manhaj salaf akan membuka kedok mereka tabir-tabir penyimpangan mereka ya apa di antara kerancuan yang beredar mereka katakan ya bahwa salaf itu sekte padahal kita katakan bukan nah sebagian orang mengira bahwa salafi itu sebuah sekte aliran sebagaimana uh, eh, jamaah tablik Ahmadiyah, LDII, Naksabandiyah atau salaf itu semacam organisasi seperti Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Persis, ya. Kita katakan bukan. Salafi bukanlah sekte, bukan pula aliran, apalagi partai atau organisasi massa. Tapi Salafi adalah manhaj, metode beragama sehingga semua orang di seluruh pelosok dunia ini dimanapun dia berada, kapanpun dia adalah seorang salafi jika dia beragama Islam dengan manhaj salaf tanpa dibatasi keanggotaan. Yeah. Nah, sebagian orang mengira bahwa dakwah salafiyah adalah gerakan yang dicetuskan dan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga jelas salah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ubay bahwa dakwah salafiyah ini didirikan apa? Bukan oleh seorang manusia pun. Bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan juga oleh saudaranya itu Muhammad bin Saud, bukan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bukan pula oleh murid-muridnya, bukan pula oleh imam mazhab yang empat, ya bukan pula oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, bahkan bukan pula oleh Rasulullah SAW. Melainkan dakwah salafiyah ini didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena para nabi dan orang-orang yang sudah mereka menyampaikan syariat Islam berasal dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Makanya tidak ada yang dapat dijadikan rujukan melainkan nas, dalil Naam dan ijma'. Ini kata Syekh. Oleh karena itu dalam dakwah salafiyah enggak ada dikenal ketua umum salafi. Ya. Enggak ada salafi cabang Depok, salafi cabang Jogja, salafi cabang Surabaya. Enggak ada salafi daerah. Nggak ada tata tertib menjadi salafi, ART salafi. Naam? Atau apa tokoh pendirinya tidak ada pendiri salafi melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ADART salafi melainkan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat. Iya. Kemudian kerancuan yang banyak beredar juga di sebagian masyarakat kita, katanya salafi itu gemar mengkafirkan dan membid'ahkan. Suka mengkafir-kafirkan orang lain. Dikit-dikit bid'ah. Ya. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa musuh utama seorang muslim jelas yang pertama adalah kesyirikan. Iya. Kekufuran. Karena tujuan Allah menciptakan makhluk agar mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjelaskan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini sepakat. Kemudian setelah kesyirikan dan kekufuran musuh kedua seorang muslim adalah perkara baru dalam agama yang diistilahkan dengan bid'ah. Ya, karena jemaah rahimakumullah kalau seseorang dibiarkan membuat perkara baru dalam agama ini akan hancur Islam karenanya. Iya. Karena ada peraturan, ketentuan baru yang dibuat oleh manusia padahal Islam sudah sempurna. Maka jemaah rahimakumullah kita tidak bisa menyalahkan ketika ada dai yang secara instan mendakwahkan tentang bahaya syirik dan bid'ah mengenalkan bentuk-bentuk kesyirikan dan kebedahan agar umat terhindar darinya bahkan menjelaskan hal ini sebagai bentuk kasih sayang kepada umat dan perhatian kepada umat umat Islam jemaah azan ya Allah wa iyyakum kemudian para ulama ahlu sunnah dia tentunya melarang umat ini untuk sembarangan memfonis bid'ah iya memfonis sesat apalagi kafir kepada individu-individu tertentu. Karena memang yang namanya menjatuhkan fonis itu bukan perkara yang remeh dan sepele. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada per, apa timbangannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan harus memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Iya. Dan ingat dalil-dalil Al-Quran maupun hadis terkadang menunjukkan bahwa suatu perbuatan ini perbuatan kufur atau perkataan ini adalah perkataan kufur tapi ada faktor yang lain yang apa kita tidak bisa memberikan fonis kafir itu kepada individu tertentu yang melakukannya ya faktornya banyak misalnya karena dia tidak tahu atau karena hal-hal yang lain. Ada kaedah-kaedahnya. Nah, dari sini jelas bahwa menjelaskan perbuatan tertentu adalah perbuatan kufur bukan berarti menfonis semua pelakunya itu pasti kafir. Enggak. Ya. Ketika menjelaskan bahwa perbuatan ini perbuatan syirik, perbuatan ini perbuatan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, jangan kemudian serta merta bergampangan menuduh orang menjadi murtad ya tidak lagi sebagai muslim ya nah tidak seperti itu karakter ahlus sunnati wal jamaah nah begitu ya jadi ketika ada dakwah menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tertentu adalah perbuatan bid'ah bukan berarti memfonis pelakunya pasti dikatakan ahlul bid'ah Demikian juga perbuatan ini perbuatan kufur, maka difonis setiap individunya dikatakan kafir. Nah, jadi terjawab tuduhan bahwa katanya salafi gemar mengkafirkan dan membinahkan. Kita lanjutkan poin ke 103 eh, 104 ya. Berkata Al Imam Al-Barbahari rahimahullah jadi apa tadi kesimpulannya poin yang kita bahas Hah? penjelasan bahwa ahlul haq ahlus sunnah orang yang komitmen di atas kebenaran di atas sunnah akan senantiasa ada sampai akhir zaman nah sampai terjadinya kiamat bahkan dalil-dalilnya kita sudah bawakan dari Al-Qur'an dan hadis Makanya nggak boleh seseorang mengatakan seburuk apapun keadaan lalu dikatakan sekarang kembali ke masa jahiliyah. Nggak boleh mengatakan jahiliyah secara umum. Tapi kalau jahiliyah secara amalan tertentu itu dibolehkan seperti meratapi mayit dikatakan ini perbuatan jahiliyah. Ya. Selanjutnya, wa'lam rahimakallah annal ilma laisa bikasrati riwayah wal kutub. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat dan buku. Innamal alimu man ittaba'al ilma was sunan. Hanyalah orang yang berilmu itu, orang yang alim itu orang yang mengikuti ilmu tersebut dan mengikuti sunnah wa in kana qalilal ilmi wal kutub walaupun dia punya ilmu yang sedikit ya sedikit ilmu di sedikit kitabnya wa man khalafal kitaba was sunnah fahuwa sahibu bid'atin tetapi siapa saja yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah maka dia adalah sahibu bid'ah wa in kana kasiril ilmi wal kutub walaupun memiliki banyak ilmu dan buku. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari ini benar. Ya. Betapa banyak orang yang tertipu mereka menyangka bahwa siapa yang banyak kitabnya Wah kitabnya aja sampai sekian lemari Ya Kemudian siapa yang pinter ngomongnya Pinter berdebat Ya Berarti itu orang yang lebih berilmu Ini jelas anggapan yang salah Ya. Lihatlah para sahabat. Para sahabat yang senior dan juga ulama-ulama seperti apa sahabat yang tadi seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Ta apa Ali bin Abi Talib, Muad, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, eh, dan yang lainnya. Bagaimana mereka? Betapa sedikit ucapan mereka dibandingkan dengan misal seperti Ibnu Abbas ya padahal jelas sahabat-sahabat yang tadi disebutkan Abu Bakar, Umar, Ali, Muaz ya dan yang lainnya mereka yang lebih berilmu ya demikian pula ucapan generasi tabi'in tabi'in itu setelah sahabat. Lebih banyak ucapannya daripada ucapan generasi sahabat. Padahal jelas generasi sahabat itu yang lebih berilmu. Begitu juga ucapan generasi tabi'ut tabi'in lebih banyak daripada ucapannya tabi'in. Dan jelas generasi tabi'in itu lebih berilmu dan tadi kita sudah jelaskan semakin dekat ke zaman Rasulullah maka mereka lebih murni pemahaman ilmu dan banyaknya ilmu mereka jadi jamaah rahimakumullah ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat dan ucapan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang diletakkan di kalbu seseorang Naam, yang dengan cahaya itu si hamba dapat membedakan kebenaran dan bisa membedakan mana yang benar mana yang batil. Al-Imam Az-Zahabi berkata, "Innal ilma laisa bikasrati riwayah." Sesungguhnya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan, walakinnahu nurun Akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan pada hati seseorang. Wa syartuhu al-ittiba' dan syaratnya ilmu itu adalah ittiba', mengikuti. Ya, sunnah. Ittiba' kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya. Wal firaru minal hawa wal ibtida'. dan menjauh dari hawa nafsu dan melakukan kebid'ahan. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, ilmu adalah apa yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga siapapun yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah maka itu adalah penyimpangan, kebodohan, kesesatan dan kebid'ahan dan orang itu jamaah rahimakumullah seseorang diukur dengan kecocokannya terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa yang mengaku dirinya di atas al-haq, mengaku dirinya di atas kebenaran, tunggu dulu. Dilihat dulu ucapannya, pendapat-pendapatnya apakah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah atau dia mengikuti yang lainnya. Ya. Kalau ternyata ucapannya, pendapatnya mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dihukumi atasnya. Tapi kalau menyelisihi, dia justru mengikuti hawa nafsu, mengikuti akal, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang alim. Ya, tidak bisa dikatakan apalagi disebut ulama walaupun dia banyak menulis kitab banyak menulis buku, banyak kaya karya tulisnya banyak. Tapi keadaannya menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Seperti mufassir yang terkenal di negeri ini. Banyak karya tulisnya. Sampai tafsirnya itu berapa jilid. Ya. nggak bisa dia dikatakan ulama karena banyak perkataan-perkataan yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dari sinilah kita mengetahui jemaah rahimakumullah bahwa hakikat keilmuan seseorang tidak diukur dengan banyaknya hafalan yang dia miliki. Ya, tidak diukur dengan banyaknya buku yang sudah dia beli, banyaknya kaset yang dia koleksi, banyaknya ustadz yang dia kenal, ya tidak juga diukur dengan sederetan titel yang dia raih bukan itu bukan juga karena apa tadi eh, ya ini banyaknya ucapan dan kita masih ingat ucapan siapa eh, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kata beliau laisal ilmu an kasratil hadis walakin al ilma an kasratil khasyah bukanlah ilmu itu diukur dengan banyaknya periwayatan hadis tetapi pokok dari ilmu itu adalah khasyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini berarti yang kedua kriteria seorang alim orang disebut ulama pertama apa tadi kecocokannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia ucapannya, pendapatnya mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dikatakan ulama. Nah, walaupun sedikit karya tulisnya. Sebaliknya, orang yang banyak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dikatakan orang yang alim atau apalagi ulama walaupun banyak karya tulisnya, banyak buku yang dia miliki, ya, banyak artikel yang sudah dia tulis. Tidak, bukan itu. Nah sekarang yang kedua, tolak ukur dikatakan alim atau ulama adalah dari khasyahnya. Rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya ini jelas. Berdasarkan firman Allah, Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, "Ai innama yakhshahu" yaitu orang-orang yang takut kepadanya haqqo khasyyatihi dengan sebenar-benarnya rasa takut hanyalah ulama al-arifuna bihi yang betul-betul mengenal Allah. Iya. Betul-betul mengenal Allah karena semakin dalam pengenalan seorang hamba, makrifatnya seorang hamba tentang Allah terutama terhadap asma wa sifat maka akan semakin tertanam pada dirinya rasa takutnya pun akan semakin besar kepada Allah taala Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan asar dalam tafsirnya kata Masruf kafa bi khasyatillahi ilman Cukuplah rasa takut kepada Allah yang ada pada seseorang itu sebagai ilmu. Ya. Cukup rasa takut kepada Allah disebut ilmu. Wa kafa bil iktirari billah jahlan dan cukuplah seseorang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah sebagai orang yang jahil. Nah, wa qala rajulun lisy'bi dan pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Imam syabi "Aftini ayyuhal alim." Lihat tawadhu'nya. Imam syabi Ada orang berkata kepadanya, "Berilah aku fatwa wahai alim." Imam syabi dikenal dengan keilmuannya. Tapi ketika disebut dengan nama demikian ayuhal alim apa kata beliau? Innamal alim man khasyallah azza wa jalla. Seorang alim itu hanyalah orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Nah, itu Imam Syabi. Dan jemaah azani Allah wa iyyakum berarti dua ya di antara eh, kriteria seorang disebut alim atau ulama yang pertama adalah apa tadi? Selalu ittiba, selalu mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah dan yang kedua orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Dan jemaah azan ya Allah wa iyyakum. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda." Fitnah-fitnah menempel dalam lubuk hati manusia. Sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Ya. Cara buat tikar ditenun sedikit demi sedikit fa ayyu qalbin usyribaha nukita fihi nuktatun sauda nah jadi fitnah itu menempel ke hati sedikit demi sedikit fitnah tu syahwat fitnah tu subuhat menempel sedikit demi sedikit hati yang menerima fitnah niscaya timbul bercak ya warna hitam dia ada fitnah menerimanya dia dia terima fitnah itu timbul bercak notak no, apa noda hitam semakin banyak dia terima fitnah semakin banyak bercak-bercak noktah-noktah hitam itu di hatinya wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayadha sedangkan hati yang mengingkarinya hati yang menolak fitnah tersebut niscaya dia akan tetap putih, bersih, cemerlang. Dia tolak segala macam bentuk fitnah. Nah, nah ini kaitannya dengan seorang alim tadi. Orang dikatakan alim, hatinya itu dia jaga. Pertama, rasa takut kepada Allah dan dia tidak ingin memasukkan fitnah ke dalam hati yang dapat mengotori kemurnian dan keberci apa kemurniannya hatta tasir ala qalbain sehingga hati itu menjadi dua ala abyadha misli safa yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu tidak ada fitnah yang membahayakannya selama langit dan bumi masih ada ini hati yang pur, apa putih seperti batu yang licin, kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas rasa khasyah kepada Allah. Ya, wal akharu aswad murbadan. Adapun hati yang terkena noktah tadi hitam maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam legam kalkuzi mujahhian sampai seperti apa eh, belanga ya yang tertelungkup tahu ya hitam la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran hati yang seperti ini yang tertutup terbalik seperti ini tidak mengenal mana yang baik ya dan tidak bisa mengingkari kemungkaran illa ma usriba min hawa kecuali yang mengikuti apa yang dia sukai oleh hawa nafsunya nah Barakallahu fikum. Sampai sini dulu dua poin kita bahas dari kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.